Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين fid din kaum muslimin dengan segala keterbatasan dan kendala-kendala yang kita dapatkan Namun tentunya keadaan ini tidak menjadikan kita patah semangat insya Allah untuk terus melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan usulul iman pada pertemuan ke-58 insya Allah. Hadis yang ke-89 Wa li Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amma ba'du Adapun setelah itu, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbah-khutbah beliau amma ba'du Ucapan ini kalimat ini adalah suatu kalimat yang disampaikan dalam rangka berpindah dari suatu ucapan ke ucapan yang lain. Dia sebagai pemisah di antara dua pembicaraan, di antara dua ucapan, di antara dua pembahasan. Dikatakan pula dalam sebagian keterangan, dalam sebagian pendapat, bahwasanya kalimat amma ba'du adalah faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam di beri karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa faslul khitab. Kebijaksanaan dalam memutus perkara. Kalau faslun artinya pemisah, al-khitab artinya pembicaraan. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala menyanjung Allah kemudian setelah itu beliau akan mengucapkan amma ba'du untuk kemudian masuk ke dalam penjelasan. Ya sebagaimana yang biasa kita dengarkan Kemudian barakallahu fikum ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadithi kitabullah Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah. Yang dimaksud dengan kitabullah di sini adalah Al-Quran. Al-Hadith maknanya adalah Al-Kalam. Dari kalimat fa'inna khairal hadithi. Al-Hadith itu maknanya Al-Kalam, ucapan. Wal Qur'anu hadithun dan Al-Qur'an itu adalah hadis, yakni ucapan. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87 Waman asdaqu minallahi haditha. Coba perhatikan, Allah katakan waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Siapakah yang lebih jujur pembicaraannya daripada Allah? Maka maksudnya di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fal Qur'anu hadithun, maka Al-Qur'an itu adalah hadis, pembicaraan, ucapan. Sebagaimana pula dalam surat Az-Zumar ayat ke-23 Allah firmankan, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan, yakni Al-Quran. Maka, ia dinamakan hadis yusamma hadithan wa yusamma Qur'anan wa yusamma kalaman. Maka Al-Quran adalah khairul hadith, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan. Tidak ada apapun yang bisa menyamai Al-Quran dari ucapan-ucapan, dari pembicaraan-pembicaraan. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Jalla wa Ala dan dia adalah asdaqul hadis. Sejujur-jujur pembicaraan. Kemudian barakallahu fikum ucapan Rasulullah wa khairal hadi dan sebaik-baik petunjuk Al-hadiyu petunjuk di sini yang dimaksud adalah as-sunnah. Sunnah yang diikuti. Yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat ahsanul hadyi hadyul anbiya sebagus-bagus petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya petunjuknya para nabi. Dengan bentuk jamak, bentuk banyak. Tetapi yang ma'ruf dan yang masyhur adalah khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum ucapan beliau wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sebaik dan sejelek-jelek perkara, sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik urusan, sebaik-baik petunjuk beliau pun menyebutkan yang jelek. Setelah disebutkan yang baik, maka disebutkanlah yang jelek. Apa itu perkara jelek tersebut? Yaitu al-muhdatsat allati tuhdatsu fid din. Perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama Maka di sini terdapat sebuah pelajaran penting, sebuah pelajaran berharga yang menunjukkan bahwasanya tidak cukup bagi seseorang hanya menyampaikan kepada manusia yang benar. Hanya menyampaikan yang benar, yang baik, kemudian meninggalkan penjelasan tentang kebatilan sebagaimana yang dikatakan sebagian orang-orang jahil mereka mengatakan alimun nasa tauhida ajari manusia tentang tauhid wala da'i li ta'limihim asyirka dan tidak dituntut untuk mengajari mereka tentang syirik tidak ada kebutuhan untuk mengajari mereka tentang syirik yang penting ajarkan tauhid ya subhanallah kalau manusia hanya diajari tauhid agar mereka bisa bertauhid dengan benar katanya, tapi tidak diajari syirik, bagaimana mereka bisa mengenal perbuatan syirik? Boleh jadi dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak sadar bahwa itulah kesyirikan yang dia lakukan. Makanya sering kita sebutkan syair yang mengatakan araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al khair yaqa' fihi Aku mengetahui kejelekan, mengenali kejelekan, bukan dalam rangka untuk berbuat jelek, tetapi agar bisa menjauhinya. Karena barang siapa yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut dalam kondisi dia tidak sadar, tidak tahu. Karena faktor kejahilannya kan faktor ketidaktahuannya. Sehingga cara yang benar dan yang tepat adalah sebutkan pula lawannya, Sampaikan yang baik, sebutkan yang jelek. Dakwahkan tauhid, ajarkan kesyirikan. Demikian. Agar mereka bisa menjauhinya. Maka di sini barakallahu fikum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang baik, fa inna khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menyebutkan yang jelek, wa syarrul umuri muhdatsatuha dan sejelek-jelek perkara, sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Kenapa beliau menyampaikan ini? Agar manusia berhati-hati dan waspada darinya. Maka menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kemestian, jelaskan kebaikan, terangkan keburukan. Oleh karena itu kita dapati dalam kitab-kitab akidah penjelasan tentang tauhid dan juga penjelasan tentang syirik. Di sana disebutkan dalam kitab-kitab akidah bagaimana ucapan para ulama ahlus sunnati wal jamaah dari keyakinan-keyakinan yang benar. Dan dijelaskan pula oleh mereka ucapan-ucapan dari kelompok-kelompok menyimpang agar diwaspadai, dijauhi dan ditinggalkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wasyarul umuri muhdasatuha." Sejelek-jelek perkara baru atau sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Kemudian ucapan Rasulullah Wa kulla bid'atin dalalah dan seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Semua kebid'ahan adalah kesesatan. Ini adalah tambahan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini, kalimat ini wa kulla bid'atin dalalah terdapat di dalamnya bantahan bagi orang-orang yang mengatakan tentang adanya yang dinamakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Maka ucapan ini, kalimat ini, wa kulla, dan setiap dan semua, ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengucapkan ucapan seperti itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan wa kulla dhalalatin finnar dan setiap kesesatan berada di neraka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kebedaan Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas sunnah, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-90 topik hadis ini adalah maksiatur rasul tujibu dukhulan nar. Bermaksiat kepada Rasulullah menyebabkan masuk neraka. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau kecuali orang yang enggan maka ditanyakan, siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa mentaatiku dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dialah yang enggan dan tidak mau masuk surga. Penjelasan hadis ini Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa hadis ini di dalamnya terdapat keterangan bahwa barang siapa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga. Maka orang yang menginginkan surga maka hendaknya dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk orang yang enggan masuk surga, yang tidak mau masuk surga. Yang tentunya pertanyaan ini sebenarnya membuat heran para sahabat, masa ada orang yang tidak mau masuk surga dengan kenikmatan yang luar biasa. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang bermaksiat dan menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya dia orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Sehingga di sini terdapat dalil bahwasanya orang yang mentaati atau bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab masuk surga dan kemaksiatan kepada beliau sebab terhalang dari surga. Bahkan akan masuk ke dalam neraka naudzubillah. Karena ketaatan kepada Rasulullah hakikatnya berarti ketaatan kepada Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin memerintah kecuali dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga barang siapa yang melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah hakikatnya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Ini sama persis dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat ke-80. "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah," kata Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka sungguh dia mentaati Allah. Maka dari sini hadis ini hendaknya benar-benar menjadi motivasi bagi kita. Menjadi pendorong semangat kita semua untuk beramal dengan sunnah. Jalankan perintah-perintah Rasulullah, taati bimbingan beliau. Waspada dan jauhi peringatan-peringatan beliau. Karena walaupun kita semua dalam ucapan menginginkan surga dan tentu semua orang pasti berharap. Tapi masalahnya tidak berhenti hanya pada sebatas pengakuan. Harus diwujudkan dengan wujud nyata. Makanya dahulu kaum musyrikin ketika mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayatul mihnah, ayat ujian untuk menguji mengukur dan menakar seberapa kejujuran pengakuan cinta mereka kepada Allah yang itu diwujudkan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah, beriman kepada beliau, menerima ajaran agamanya, melaksanakan perintahnya, menegakkan sunnah-sunnah beliau. Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Bila kalian mengaku cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha lagi Maha Penyayang. Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-91. Topik hadis ini adalah sunnatul rasul hiya sunnatus samhatu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah as-samhah yang mudah walahuma an Anas radhiyallahu anhu qala جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni Diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata datang tiga orang menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka diberitakan disampaikan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah seakan-akan mereka menganggapnya sedikit ibadah tersebut. Tapi mereka mengatakan di mana posisi kita dibandingkan Nabi? Beliau itu sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu berkata salah seorang dari mereka, Adapun saya, aku akan sholat malam selamanya. Akan sholat malam terus-menerus setiap malam. Yang lain berkata, aku akan puasa terus di siang hari tidak akan pernah berbuka. Yang lain berkata, aku akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dan berkata, kaliankah yang mengucapkan ucapan begini dan begini? Mereka mengaku bahwa mereka lah yang mengucapkannya. Adapun demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku salat dan juga tidur. Dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang enggan dari sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Dia bukan bagian dariku. Ikhwanifiddin, Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat keterangan penjelasan bahwasanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah yang mudah, yang gampang tidak ada di dalamnya sikap hulu, sikap ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas. Tentunya sebagaimana pula tidak ada di dalamnya sikap bermudah-mudahan. Jadi tidak boleh berbuat hulu, berbuat ekstrim, berlebihan, namun tidak boleh pula bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan. Maka sunnah Nabi itu adalah sikap pertengahan antara berlebihan dan menggampahkan, menggampangkan atau meremehkan. Kalimat ja'a salah satu rahtin, datang tiga orang. Ar-rahat, yang dimaksud dengan tiga orang ini adalah sahabat. Dan kata ar-rahtu ini adalah jumlah bilangan dari tiga sampai sepuluh. Dari tiga sampai sepuluh. Mereka ini menemui istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini termasuk di antara yang menunjukkan kepada kita gambaran tentang semangat mereka terhadap kebaikan. Ini menggambarkan kepada kita tentang semangat mereka terhadap kebaikan. Di mana mereka ingin merujuk kepada sunnah Rasulullah. Merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar di atas sunnah itulah mereka membangun ibadahnya. Di atas ilmulah mereka membangun ibadahnya. Maka sepantasnya demikianlah bagi seorang muslim, bagi setiap muslim. Hendaknya dia merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membikin-bikin, mengada-adakan perkara baru yang datang dari dirinya sendiri. Urusan ibadah, para sahabat radhiyallahu anhum tidak bersandar kepada istihad mereka. Tetapi mereka pas pergi ke rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi merupakan kudua, merupakan teladan. Maka mereka pun bertanya tentang amalan beliau untuk mereka teladani. Untuk mereka contoh dan mereka tiru. Maka tatkala istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah, Ka'annahum taqalluha ay ra'a kullum minhum annaha qalilah. Setiap dari mereka memandang bahwa ternyata ibadah Rasulullah itu sedikit. Tapi mereka kemudian memberi uzur bagi Rasulullah. Apa kata mereka? Tidak apa-apa, memang ibadah Nabi itu sedikit. Tapi kan Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Sebenarnya Rasulullah tidak butuh untuk menambah ibadah. Karena sudah diampuni dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Maka di mana posisi kita dibandingkan Rasulullah? Orang yang sudah Allah ampuni. Coba perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fatah ayat yang kedua, لِيَغْفِرَ لَكَ ma مَا min مِنْ wa ma تَأَخَّرُ agar Allah ampuni dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang. Padahal sebenarnya dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dijamin diampuni dosa yang lalu bahkan yang akan datang. Beliau tidak meninggalkan ibadah. Bahkan beliau melaksanakan ibadah salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak karena panjangnya dan lamanya berdiri. Yang tatkala Aisyah berkata kepada beliau, Lima tasna'u hada ya Rasulullah. Kenapa harus seperti ini ya Rasul? Mengapa engkau melakukan yang demikian ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian keadaan beliau. Sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah seperti nada-nada protes begitu setelah melihat sampai bengkak kedua kakinya, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Karena banyaknya salat malam dan panjangnya salat malam beliau. Maka Rasulullah mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku senang, tidakkah aku suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sunnah beliau itu al-i'tidal, pertengahan. Beliau berpuasa dan juga berbuka. Beliau salat malam tapi juga tidur. Dan beliau menikahi wanita. Beliau tidak menghalangi dirinya untuk beristirahat, untuk bersenang-senang. Dan di waktu yang sama beliau tidak meninggalkan ibadah. Beliau beri haknya masing-masing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara yang ini dengan yang itu. Beliau memberikan terhadap dirinya haknya dari perkara-perkara dunia, dari urusan dunia. Dan beliau juga memberi hak bagi ibadah dari urusan-urusan agama. Kalimat ka'annahum taqalluha yakni mereka memandangnya, menghitungnya bahwa sedikit ibadah Rasulullah. Tapi mereka menyampaikan uzur bahwa ada perbedaan yang jelas antara mereka dengan Rasulullah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengampuni dosa beliau yang telah lalu bahkan yang akan datang yang belum dilakukan sekalipun. Sehingga mereka mengatakan, kalau kita butuh untuk nambah, kita tidak bisa dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapatkan jaminan ampunan. Demikian mereka beristihad. Lalu masing-masing dari mereka menyampaikan keinginannya. Yang satu akan salat malam terus sepanjang malam, tidak akan pernah tidur dan itu akan dilakukan setiap malam. Yang lain berkata aku akan puasa terus. Di siang harinya tidak akan berbuka. Yang lain mengatakan aku akan menyingkir dari wanita tidak akan menikah. Maka tak tatkala berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun marah dan mengatakan kalian yang mengatakan begini, begini dan begini. Aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi aku puasa juga tidur. Afwan, aku puasa juga berbuka, aku salat namun juga tidur dan aku menikahi para wanita. Kemudian kata beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang enggan dari sunnahku maka bukan bagian dariku. Maka barang siapa barakallahu fikum yang melakukan sikap ekstrim menghalangi dirinya dari perkara yang Allah bolehkan maka ini sungguh perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam bisawab yang bisa kita jelaskan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita di atas sunnah. Dan kita menjalankan ibadah di atas ilmu dan di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.